Pada kesempatan malam hari ini kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan taufiknya. Pada kesempatan malam hari ini, Alhamdulillah Allah memudahkan kita untuk menambahkan kaki kita dari tempat rumah kita masing-masing menuju masjid yang kita cintai di antara masjid-masjid Allah dalam rangka kita menjaga kepada Allah dalam rangka kita mendalami agama Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini melalui wasilah kita mendalami kisahullah Al-Quran Al-Karim Hadirin zaman mulia Jauh kali kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya tafsir Al-Quran Al-Karim يدخل من تدخل بكم تدخل ayat yang kau tuan بنا آيات adalah أم 145 لنا في سورة baqarah نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تدعوا قبلتك وما أنت بتابع فتنتهم وما بعضهم بتابع فتنة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا من الظالمين dan sungguh kata Allah jika engkau dan Muhammad telah mendatangkan kepada orang-orang yang diin kita Yahudi wa Musar dengan semua penjelasan ma'adu'u fi'latak tidaklah sekali-kali mereka akan mengikuti kitlatmu وما أنت بتابع كبلته Jadilah engkau ya Muhammad mengikuti kiblat mereka. Wala ba'dhum bitabi'i kiblat ba'd. Dan tidaklah sebagian mereka mengikuti kiblat sebagian yang lainnya. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم dan sungguh kata Allah. Jika engkau yang Muhammad, wahai kaum muslim, mengikuti hawa nafsu mereka, Yahudi dan Nasara, setelah datang apa akan datang kepada engkau dari ini Inna ka'idhan la nazalimi Sesudah engkau Jika demikian Sungguh dari kalangan orang-orang yang zalim Hadir dengan yang mulia ayat ini masih ada hubungannya dengan ayat sebelumnya pada ayat 143 dan ayat 144. Nah, dengan ayat sebelumnya ada pun ayat 144 maka ini sejak awal di hapusnya hukum yang ada dalam Al-Quran tentang kiblat arah kiblat yang awalnya فكان الرسول صلى الله عليه maka هجرة مدينة مكان قبلة menuju Baitul Maqdis. Maka dengan ayat 144 dari surah Al-Baqarah, maka kiblat yang tadinya mengarah ke Baitul Maqdis maka telah dihapus dan kemudian ditetapkan kiblatnya adalah Masjidil Haram atau Ka'bah. Bahasa yang dikatakan yang mulia tentang pertigaan arah kita dari Baitul Maqdis menuju Masjidil Haram maka tentang permasalahan itu akibatnya mereka Ahlul Jihad sungguh mereka telah mengetahui bahawa perpindahan kita dari betul Maqdis ke Masjidil Haram maka itu adalah sungguh telah mereka ketahui di dalam kitab-kitab mereka sebelumnya dan itu adalah kebenaran dari roh mereka dan tidaklah Allah lengah dari apa yang mereka telah perbuat kemudian ayat ini pula menegaskan dan Allah memberitakan bagaimana hakikat keadaan ahlul kitab tentang perpindahan dihapusnya yakni arah kiblat yang tadinya di Baitul Maqdis kembali menuju Masjidil Haram maka ayat 145 Allah menjelaskan. Ayat ini sudah dijelaskan secara global tentang yakni maknai atau terjemahannya. Maka kita bagaimana ayat ini Al-Habib Ibn Kedim menyebutkan lakar serba. Yukhbiru ta'ala an kubril Yahud wa ayatihim. Dengan ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menghabarkan memberitakan kepada kita kepada kaum muslim tentang kekuburan Yahudi tentang penentangan kaum Yahudi ayat ini penyebutan mengapa? kekuburan kaum Yahudi juga penentangan mereka wa mutalah kepimik ما يعرفونه من شأن رسول الله صلى الله عليه wasallam. Demikian pula bagaimana mereka menyelisihi apa kata yang mereka telah ketahui hakikatnya tentang hakikat keadaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang syariat Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka punya sendiri. Wa annahu law والظلم عليه كل دليل على صحة ما جاءهم به maka menyebutkan bagaimana keadaan keingkaran mereka penentangan mereka penyelisihan mereka terhadap syariat Nabi Muhammad dan sesungguhnya wahai Muhammad seandainya engkau tegakkan atas mereka engkau datangkan teori-teori berdasarkan semua teori kepada mereka atas kebenaran apa yang datang tentang syariat Muhammad kepada mereka. Nah, lima istabahu wa tarakul amru adab. Artinya, seandainya kalian mendatangkan dalil-dalil kebenaran yang menjadikan tentang kebenaran syariat Nabi Muhammad termasuk tentang apa? Pertindahan kiblat. agar mereka itu mengikuti engkau ya Muhammad. Wa tarahu ahwa'ahu. Mereka meninggalkan dan bahkan mereka akan mengikuti hawa nafsu mereka. Jadi ini dikatakan hujah, dikatakan dalil kebenaran, maka mereka supaya mereka mengikuti, supaya mereka mentaati, mereka menjalankan, tapi justru mereka lah tinggalkan dan mereka menjadikan apa yang sesuai dengan kemauan Allah mereka. Ini sifat biologi. Ini sifat orang kafir. Maka jangan sampai itu menimpa terhadap diri kita sebagai umat Muhammad. Sudah maka sudah datang kepada mereka kepada kita bayar penjelasan ini Quran Sunnah. Tapi itu sebaliknya lah kita mengikuti apa yang kita mau buat Yahudi. Karena Allah nah tentang bagaimana keadaan mereka walaupun seandainya ditegakkan didatangkan hujah kepada mereka, mereka tidak mau taat bahkan mereka meninggalkan dan pergi ke Maka tentang keadaan mereka seperti itu, seperti Allah pula telah berfirman pada ayat yang lainnya pada surah Yunus ayat 96 dan 97. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم من هذه sesungguhnya orang-orang yang memang telah benar atas mereka kalimat Allah jadi sesungguhnya orang-orang yang mereka memang telah benar keadaan mereka dan itu memang disebutkan oleh kalimat Allah, firman Allah. Lain minum tentang keadaan mereka itu benar-benar tidak akan beriman. Kenapa? Walau ja'atkum kullu ayatin dan seandainya telah dikatakan kepada mereka semua bukti-bukti benar. Itulah mobil resmi orang-orang yang telah benar Minat bagi mereka, kalimat Allah bahwa mereka tidak akan beriman. Walaupun seandainya dikatakan kepada mereka, semua penjelasan jadi sering benar. Dan keadaan mereka seperti itu, layak minum tidak akan beriman. Dan itu telah tetap dan telah benar kalimat Allah. Walaupun dikatakan kepada mereka, jadi sering benar dan keadaan mereka itu tidak akan tetap beriman hatta yaumul azab al-alim maka Allah katakan sampai mereka melihat azab yang menyakitkan ini perkataan Allah itulah keadaan mereka wa iya sunnah Rasulullah SAW dengan sampai Allah Allah mendapatkan kita dari sifat-sifat الدين فأتأه بجفا ولماذا قال هؤلاء تقولين الله ممن لم أيقني ولكن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تدعو قبلتك وما أنت بدافع قبلتهم وما بعضهم بدافع قبلة بعض فإن آية Dan itu keadaan mereka Yahud dan Nasara. Bagaimana mereka ingkar, bagaimana mereka menentang, bagaimana mereka berusi apa-apa kebenaran yang mereka telah ketahui dan kita sudah mereka dengan kebenaran Tuhan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tentang kalimat wala anta bijami'in kiblatahum. Apabila anta ya Muhammad sungguh mengikuti kiblat mereka. Tak mungkin. Rasulullah mengikuti kiblat yang dimakan oleh mereka. Tidak. Nah, tentang bunyi ayat ini baru an syiddati mutabaati Rasul lima amalul Allah ta'ala bih. Ayat ini menunjukkan apa? Kemudianlah sekali kalau itu yang Muhammad sungguh akan memiliki kiblat mereka Yahudi. Yahudi. Yang dimaukan Yahudi kiblatnya Baitul Masjid. Maka ayat ini adalah sebuah berita tentang bagaimana kesungguhan dan sanatnya mengikuti Rasulullah SAW. Rasulullah mengikuti apa yang Allah katakan. Jadi benar-benar Rasulullah SAW mengikuti apa yang dikatakan oleh Allah. وأنه كما هم متمسكون بآرائهم وأهوائهم Rasulullah benar-benar mengikuti apa yang dikatakan oleh Allah. Tatkala awal beliau hijrah ke Madinah, mayoritas mereka Yahudi, sementara Baitul Maqdis dihormat oleh mereka, maka Allah perintahkan untuk kiblat ini diarahkan ke Baitul Maqdis untuk memuliakan mereka. dan ada fitnah. Yang sebenarnya Rasulullah SAW yang beliau inginkan maka beliau pun kemana kiblatnya ke kiblat Ibrahim Masjid Haram maka turun ayat satu ayat maka Rasulullah pun ikuti sebagaimana hari yang mulia mereka Yahudi telah memegang tekun الداتا كونسنتريشن الداتا كونسنتريشن هو السنريشن فهو أيضا مقدية مهمة متمسك بأمر الله وطاعته واتباع مرضاته maka berikan pula Muhammad berpegang teguh dengan perintah Allah dan mentaati Allah dan mengikuti apa yang Allah ridho. Ini Rasulullah. Dan kita seharusnya demikian. Teladan kita, contoh kita Nabi kita sama Rasulullah. Jadi kita harus memegang teguh semua perintah Allah dan kita mentaati perintah Allah dan kita mengikuti apa yang Allah ridho di atas kita. Sesuatu yang diperintahkan oleh Allah maka tentu Allah ridho di atas. Jika dilarang oleh Allah maka tentu Allah buruk di atas. Ini kan وأنه لا يتبع أهواءهم في جميع أحواله فهي محمد كان تمثيلها أمة محمد إذا لم يكن في هو نفس ريجا إذا لم يكن ممكن تأكد وما كان متوجها إلى بيت المقدس لأنها جبلة الأبوة فانتكت له محمد tatkala beliau mengerahkan menggerakkan dengan Baitul Maqdis karena semata-mata dia mengikuti Yahudi karena berkiblat Yahudi bukan semoga karena itu wa inna dzalika an amrillah ta'ala karena ada semata-mata itu karena perintah dan perintah Allah jadi bukan karena sebab ingin toleransi bukan supaya yang itu diterima bukan dakwahnya bukan dan itu memang perintah Allah tertentu ada hikmah di dalamnya Nabi kepada saya nah kita tidak mungkin tapi kita di satu daerah berbeda kita kita yang lain kemudian kita menjual jin kita menjual kita kita mungkin tidak tidak mungkin perkara amalan berkala kita nah, barakallahu fikum hubungan kita sama mereka itu nama tidak ada berdasarkan dengan akidah as-sahihah maka la tidak ada masalah nah justru kita tunjukkan dengan akhlak bagaimana hakikat Islam seperti yang hadis kepada kalian وإن ذلك أن تلمح وإما حذر الله تعالى من مخالفة الحق الذي يعلمه العالم إلى الفوات kemudian Allah pun mengingatkan dengan peringatan yang sangat agar satu hari perkara menjadi kebenaran. Alladhi ya'lamuhu al-'ilmu ila al-hawa. Perkara yang telah diketahui orang-orang yang mengetahui bagaimana kita ini supaya tidak mengikuti kebenaran hawa nafsu. Kalau kita tidak tahu jadi kebaikan-kebaikan, jangan sampai kita justru mengikuti apa? Hawa nafsu kita. Maksudnya demikian. Hadiri, hawa nafsu dahsyat. Kebenaran tak salah kemudian tercampur di dalam hawa nafsu dengan pula dan hajat. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun, ولا اتبع الحق أهواءهم لفتت السماوات والأرض وما فيهن seandainya kebenaran ini mengikuti hawa nafsu mereka manusia sungguh akan rusak langit bumi dan seluruh isinya. Hadirin coba yang mulia. Terkadang ada seseorang meletakkan diri di zaman kita, di masa kita. Maka di Quran beri tetapi ternyata di sana ada pemahaman yang luar pemahaman Marah Quran dan Sunnah tersebut. Marah karena nama Quran dan Sunnah dipahami dengan sendiri. Seperti kisah waktu kaum Khawarij tatkala mengkafirkan hati mereka mereka peduli dengan Allah يكون العلماء مثل امريكا تركب جافك امهانا سلف الامه يقول رسول الله امهانا يقول رسول الله امهانا هذا فرصه نعم فإن العالم الحجة عليه أقوى من غيره لقد تصنعوا الناس وهنا ينطلق من الدعوة الكنانة كم حجة سيئة أساسنا ما تكون في يبقى قوة سنة بقصة في الأيام ولهذا قال مقارنة برسول مطعم في إيدي الله في البحرمة كانت ابن رسول محمد والفراس الأمة يعني مسؤول كأمة إنكلا ولا ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا من الظالمين dan sungguh Muhammad jika engkau mengikuti hawa nafsu mereka Demikian pula bahawa umat Muhammad dan umat kaum muslimin mengikuti hawa nafsu mereka. Nah, setelah datang mengajarkan apa yang kita kepada dari ilmu kebenaran, izan nabi al-Qalim jika demikian sungguh tidak berlari orang-orang yang dibawa itu. Karena demi jangan yang mulia, kaum muslimin maka mereka mengalami terjadi agama ini sedikit demi sedikit maka pudar akidahnya sedikit demi sedikit sudah karena mereka nah mereka lebih mereka mengikuti akidah mana semua mereka Yahudi dan seperti apa yang dikatakan oleh Sunnah Nah, dalam hadis, la tetapi anna فتتبعن سنن من قبلكم شفرة في شفر ذراع في ذراع في ذراع sungguh kalian akan mengikuti cara-cara motif-motif mereka umat untuk kalian merubah syibra di syibra kecintaan dan kecintaan sehasta dan sehasta seandainya mereka telah mungkin ada cara tradisi mereka mereka begitu apa masuk ke tiang tiaw masuk ke gerbang tiaw, kalian pun ikut mereka. Karena saking kita ini menerapkan mengikuti cara cara untuk mereka. Nah ini jangan perkara-perkara yang tidak dikenal dalam Islam, kenapa itu menjadi klaim musyrik Islam? Masih banyak. Nah, ini hadirin, kembali saya, mestinya kita harus Paham masalah dari agama oh, ini pemahaman akidah Islam. Oh, ini acara Yahudi sama Nasara yang kita tidak boleh mengikuti. Nah, yang seperti itu kita penting diri kita daripada akidah yang yang salah. Bagi pemahaman wajib munsyiat Islam. Nah, ayat berikutnya. Ayat 146 dan 147. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممتلين Orang-orang yang telah kami datangkan berikan kepada mereka Alkitab. Ya'rifunahu. Mereka telah mengenali, mengetahui Muhammad. Kama ya'rifuna abna'ahum. Sebagaimana mereka mengenali hati kita Muhammad mereka mengetahui Nabi kita Muhammad benar-benar mereka mengetahui agama kitab-kitab mereka seperti mereka mengenal mengetahui anak-anak laki-laki mereka. Namanya orang tua sama anaknya pasti kenal betul dari mulai kecil sampai dewasa sampai mereka kenal betul dia kenal perangai mereka. Nah, demikian Allah gambarkan hakikat Yahudi dan Nasrani. Mereka sekadar mengenal Nabi kita Muhammad SAW melalui kitab-kitab mereka seperti mereka mengenali anak-anak laki-laki mereka. Wa inna tariqan minhum la yaktumuna al-haqqa Dan sesungguhnya segolongan dari mereka ahli kitab Nah yang ketemu adalah hakta. Sungguh mereka telah menyedihkan kebenaran hakta. Wahum ya menanggung. Dan sementara mereka, bila tak ada mereka, benar-benar mengetahui. Al-Hakku berhubung. Kebenaran berhubungnya dari Rabbimu yang berhubung. Wahyu Maka karena kebenaran sebenarnya datang dari Rabbimu, فلا تكونن من الممتنين maka jangan sekali-kali kalian termasuk dari golongan orang-orang yang tak ragu dari kebenaran. Nah ini jamaah yang mulia. Bagaimana Yahudi dan Nasara memberikan telus dengan melewati atau dengan pakai masalah banyak berbagai macam masalah dan jalan. Allah terjadinya nazar, Allah terjadinya terwujud pengkaburan dalam akidah Islamiyah itu terjadi pada masa akhir generasi keempat. Maka mungkin mereka orang-orang Yahudi yang berat-berat masuk Islam sebagaimana dikenal Abdullah bin Zadar, dikenal pula di mata Nabi Abdullah bin Ubay bin Salul dengan dia itu penyakitnya nifak dalam dirinya. Namanya nifak itu, lisannya mengucapkan Islam, iman, hakikat hatinya tidak beriman. Itu nifak. Wa'alaikum. Nabil, jadi seperti itu. Maka Yusbiru Ta'ala dengan ayat ini. Allah menghadarkan. Anna ulama anna al-kitab يعرفون صحة ما جاءهم به الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرف أحد ولده ternyata orang-orang alimnya, para ulamanya ahli kita ya, meskipun karena ahbal atau rukbah ada ulama yang tidak ahbal kalau rukbah ulama besar ada yang Istaik. Mereka itu benar-benar telah mengetahui kebenaran apa yang datang kepada mereka tentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti mereka mengenali anak-anak di atas perempuan anak mereka. Insyaallah luar biasa. Nah sehingga perumpamaan ini beliau di waktu mengatakan wal arab kanat tasridu al mithla fi sihat syai fi hada orang Arab adalah mereka apabila membuat sebuah perumpamaan tentang benarnya sesuatu membuat perumpamaan kalau sesuatu itu benar seperti datang dalam sebuah hadis Rasulullah SAW Beliau pernah berkata kepada seseorang laki-laki yang dia bersama di hitam kecil. Rasul pernah menggambarkan keumpamaan. Rasul bertanya, Ibn Kanada, apakah ini anak laki-lakimu? Kalau orang tadi mengatakan, Naam ya Rasulullah, ashadu bih. Benar yang Allah, aku bersaksi, bisa anakku. Rasul maka jadi Allah gambarkan tentang keadaan ulama ulama Yahudi seperti itu. Bahwa mereka mengenali kebenaran Nabi Muhammad SAW seperti mereka mengenali anak-anak laki-laki mereka. Nah, orang kan seperti itu. Kalau dia itu memberikan pembawaan benar-benar kebenaran yang mengatakan asyhadu bi aku bersaksi tentang Kalian Ya, nah, jadi seperti itu. Kemudian Rasul menjawab kata dia orang atau siapa kamu benar adalah anak atau laki Dikatakan orang, nah Rasulullah, asyhadu bihi. Kalau Rasul mengatakan, amma inna la yajinu alaih, wala la tajinu alaih. Adapun tentu sesungguhnya, dia anakmu, tidak akan mungkin mengenali emu, dia pula. Ya, engkau pula tidak akan mungkin mengenali atas dia. Kalau betul-betul dia bukan anakmu dan dia dan juga bukan bapaknya. Dan begitu ya. Jadi kalau artinya Allah hadirin, kalau memang itu bukan anakmu, benar, dan engkau bukan bapaknya, maka tentu Allah dia tidak mengenalimu dan dia atau engkau tidak mengenali seperti ini. Dan ini penjelasan dari Imam Al-Qurtubi bukan pula disebutkan ke Syekh Ibnu Kemudian berkata Al-Imam Al-Qurtubi diriwayatkan nah, dari Umar tentang kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Abdullah bin Salam Abdullah bin Salam ini dulu tokoh Yahudi awalnya dari Islam Nah, waktu itu ditanya sama Umar bin Khattab Ata'arifu Muhammadan kama ta'rifu malakata Wahai Abdullah ibn Muslim apakah engkau mengenali Muhammad seperti engkau mengenali anak laki laki Apa jawaban Abdullah ibn Muslim? Kalau nak aku ajar. Bahkan aku mengenali Muhammad itu benar-benar mengenali, bahkan aku lebih dari itu. Kata Abdullah ibn Salam. Masya Allah. Dia menjawab begitu jujur Abdullah ibn Muslim. Aku mengenalinya, bahkan aku lebih dari itu. نزل الأمين من السماء على الأمين في الأرض بمئة ومعرفة telah turun Jibril Amin kita misalnya Jibril dari langit maka dia pulang membawa kebenaran untuk Muhammad yang ada di bumi Al-Amin tokoh Guru Abdullah bin Salam menyebutkan ketika juga Al-Amin Jibril Al-Amin dari langit telah turun kepada Al-Amin yang dibunuh maksudnya Muhammad. Ini Atif dengan kiri-kirinya, dengan profil yang aku mengenalnya, wa ma'rifatu, wa ma'rifatu, yang aku mengenal dia. Kata Abdullah Ibn Salam, wa inni la adri makan min amri. Sesungguhnya aku tidak tahu makanan min amri, Kata, aku tidak mengenal ibunya. Aku tidak pernah tahu ibunya. Tapi aku ternyata lebih tahu Muhammad lebih dari itu. Kata Tuhan, berkita. Nah, mas hadirin jangan yang mulia bahwa hakikat sebenarnya Yahudi wa Nasara tahu benar tentang kebenaran Muhammad dan Islam itu. Saudari, demikianlah ayat tadi mengatakan, nah wa inna fariqan minhum يكتمون الحق وهم يعلمون mereka mempublikkan kebenaran tadi dan mereka mengetahui. Nah, kemudian kedainan ini dan bisa jadi yang dimaksud ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum tentang ayat itu min baini abna'in nas kullihim di antara anak manusia semuanya haknya seorang bapak terhadap anaknya. Maka dia kemudian mengenalinya. Seandainya anak dia itu kumpul dengan anak-anak orang lain, maka tentu dia akan tahu, oh itu anaknya. Ya, aneh. Kalau bapak tidak kenal anaknya, aneh. tapi lupa sama anaknya. Subhanallah. Kan dulu dia. Jadi, sampai digambarkan seperti itu katanya Ibnu Katsir. Maka dia tidak was-was untuk mengalih anak laki-laki dia. Setelah itu berkumpul di antara manusia. ثم أخبر تعالى أنهم مع هذا التحقيق والإقرار الدين kemudian Allah mengkabarkan sesungguhnya mereka betul-betul mengenali hakikatnya sebenarnya dengan keyakinan-keyakinan tentang keadaan Muhammad itu. Dalam layak dengan hakikat. Sungguh mereka telah menyembunyikan kebenaran mereka yang mereka telah ketahui. Apa maknanya? Ayat umunan ma fi kutubihim min kitab Nabi mereka sembunyikan di hadapan manusia apa yang sifatnya ada pada sifat mereka tentang sifat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga tentang ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka ulama-ulama yang besar menyembunyikan. Nah, jadi maka masih ingat sekitar tahun 90-an atau 80-an. Waktu itu ada sebuah buku. Buku itu pastor menuju santri menjawab. Kalau mungkin pernah ada yang membaca. Kan, apa? Pastor menuduh santri menjawab. Itu profesor Dr. Swinir. Misalnya kali berdunia bertemu dengan seorang santri masuk katakan di badan Indonesia hasil Quran bermanfaat betul berdoa masih usia muda terjadi persoalan ternyata satu ini ahli Quran coba Allah jadi dia berdebat terhadap anak yang dekat dengan Quran dan itu terjadi dialog. yang terbuka selama 17 hari hadir jemaah beliau dan berbagai contoh hadis ia mencari kerancuan Quran satu Campurkan dengan satu ayat. Buktikan terus sampai 17. Masalah pelukan, masalah ketuhanan, semuanya. Akhirnya dia tidak bisa mengalahkan hujah anak ini. Karena Masya Allah, Allah tentang buktikan kebenaran. Di akhir terakhir 17 pertemuan, ternyata dia tidak cenderung. Tidak berani kita terbuka, karena sudah tahu kebenaran. Maka dia termasuk dalam ruangan khusus dia katakan wahai santri aku tahu benar tentang kebenaran agama dan aku tidak akan mungkin akan memberikan racun terhadap agama tapi saya tidak mungkin akan mengikuti agama karena saya seorang muslim sekali berkhidmat kata Ali subhanallah bukti dan buku itu beda waktu itu Kurang apa? Ya, manusia yang mulia itu kan kenapa kemudian kita laku? Kenapa kemudian kita mengikuti justru ajaran-ajaran Yahud yang sama? Nah, cukup Islam. Al-Yawm al-Qur'an la tu'minu wa asmantu 'ala ni'mati wa raditu lakum Islam. Nadirin zaman itu. Nah. Maka wakum ya'lamun mereka pun mengetahui. Wa'imah ثبت تعالى نبيه والمؤمنين وأخبرهم بأن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق الذي لا مرية فيه لا مرية فيه ولا شك kemudian Allah pun menekukkan kepada nabinya kepada kaum mukminin dan mengkhabarkan kepada mereka sesungguhnya apa yang datang dengannya Rasul apa apa yang datang yang dibawa Rasul sallallahu maka kebenaran yang tidak ada keraguan dan waktu sedikit pun yang ada di dalam Kemudian Allah katakan al-haqqu min rabbika fala takunanna min al Itu jadi penegasan Allah Subhanahu memberikan keteguhan Allah Nabi nya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kebenaran itu datang dari rohmu dan jangan sekali-kali kalimat termasuk orang yang kau saudara. Tapi ini jangan dijadikan dari untuk mengelak dari misalkan ada misi pendapat. Itu kan pendapatnya. Itu kan pendapat kalian. Kebenaran kan datang dari Allah. Nah, jangan begitu, keliru pakai dalam ini. Maunya mengelak dari dalil kalau memang sebenar dalam dari Allah, ya kita ikuti jalinan begitu ya. Jangan pakai hujah ayat ini tak tahu untuk lari dari kebenaran dalil. Jadi kata cepat, misalkan kalah dari kita, kita benar datang dari Allah. Kita kan, harus toleran untuk mendapatkan itu tempat antum. Boleh pakai ayat ini? Ya enggak salah. Kalau kata jalinan, langgak cok, enggak cocok. Nah, jadi, teman-teman, jadi inilah Hadirin yang yang mulia tentang dua atau tiga ayat yang kita bahas pada kesempatan yang hari ini bertawajibun kemudian kita menyelesaikan ilmu dan mudah-mudahan dalam diri kita tidak ada seratus sedikit tentang kedua kebenaran ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan kita kembali berdoa dan sunnah dengan kemahan dari kita. Allah Taala itu insyaallah dalam waktu atau 4 menit sekarang tuh yang kita ini kami silakan kalau ada Ada kira-kira? Kalau tidak ada, nah, tidak cukup. Kemudian bisa dipahami, kemudian Allah keluar kita berikan produk budaya itu dan Ada dari satu yang kita, ini adalah bisa sebut dengan diri, karena manusia manusia yang diberikan.